نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع ومن مسائل الأحكام في التبع dan di antara permasalahan-permasalahan hukum di antara masail-masail ahkam hukum syariat fit taba yathbutu yakni dalam permasalahan pengikut. Ya, hukum pengikut bagaimana hukumnya? enam, kalau dia sebagai pengikut yatsbut, maka hukumnya tetap ya, atau sah. enam, la idastaqalla dan tidak sah apabila bersendiri. Ya. Kalau dia sendirian maka tidak boleh. Tapi kalau sekedar mengikuti maka dia boleh. La idastaqalla fawaqa maka jatuhlah hukumnya menjadi terlarang ya, dan sesuai dengan perinciannya nanti. Ya. Wa min masailil ahkami fit yathbutu la idza istaqalla fawaqa. Dan di antara masail-masail hukum enam dalam pengikut itu boleh tetapi tidak boleh apabila sendirian. Kalau dia hukumnya statusnya sebagai pengikut maka boleh dan apabila sendirian maka tidak boleh maka jatuhlah hukumnya. Naam, baik. Belum kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimallahu taala. 6. Maka yang dimaksudkan dengan ad ya, adalah mala yang fasilu an ghairihi. 6. Adalah apa yang tidak terpisah dari yang lainnya. Ya, tidak bersendiri keberadaannya. 6. Maka apabila seperti ini keadaannya, 6 fa innahu yathbutu lahu hukmun ma huwa Maka kalau seperti ini keadaannya maka tetaplah hukum baginya seperti hukum yang diikuti. Ya, nanti akan jelas dengan dengan contoh-contoh. Ya, akan jelas dengan contoh-contoh. Apa contohnya? Wa mithalu dzalika la yajuzu bai'u wa hamli syati wahda. Ya. Contohnya adalah tidak boleh menjual enam janin yang ada di dalam perut kambing. Ya, tidak boleh ini kambing ini sedang hamil. Saya jual anaknya yang di kandungan ini buat kamu 100 ribu saja. Ya. Ini tidak boleh. Tetapi kalau kita menjual induknya, ya, sekaligus dengan kandungan yang ada di dalamnya, maka ini adalah boleh. Ya. Tapi kalau cuma menjual yang belum dilahirkan, yang masih di kandungan, ini tidak boleh. Menjual sesuatu yang belum belum jelas. Ya sesuatu yang belum jelas. Tapi kalau menjual induknya dan anak yang dikandungan ini sekedar tabak, ya, sekedar taba, sekedar mengikuti, maka ini ini boleh. Nah, ini contoh yang menjelaskan makna enam perkataan mualif rahimallahu taala dan diantara permasalahan hukum itu di dalam pengikut itu boleh la idastaqala ya, dan tidak boleh apabila bersendiri ya, tidak boleh apabila bersendiri. enam <clears throat> dan Kaidah ini memiliki dalil ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal." Dan para pelayan laki-laki yang mereka tidak memiliki nafsu terhadap enam perempuan ya, dan tentunya lebih-lebih terhadap laki-laki yakni yang tidak memiliki nafsu seksual ya dia dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki tetapi tidak memiliki nafsu terhadap perempuan apalagi laki-laki sehingga jangan sampai seperti para pembela homoseksual mereka memakai ayat ini di dalam ayat saja ditenti sebutkan bahwasanya ada laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan mereka jadikan dalil bolehnya homo bolehnya homo berarti kalau tidak memiliki nafsu terhadap perempuan berarti memiliki nafsu Terhadap laki-laki boleh, tidak demikian. Kalau terhadap perempuan saja tidak bernafsu bagaimana dengan laki-laki? Yakni tidak memiliki syahwat, ya, tidak memiliki syahwat. enam Ya. Maka dalam ayat ini enam Allah Subhanahu wa taala jadikan para pelayan laki-laki ya, walaupun usianya sudah lewat dari balik tetapi kalau dia tidak memiliki nafsu seksual sama sekali maka di sini di, diperbolehkan. enam <clears throat> Jadi kedudukannya sama seperti perempuan karena memang pekerjaannya adalah mengikuti perempuan. Ya. Kemudian wamin adilati hadil kaidah dan merupakan dalil yang umum atas kaidah ini adalah annal khitaba al muwajjah lil nabi sallallahu yashmul ummatah. Bahwasanya khitab yakni pembicaraan Nah, yang ditujukan kepada Nabi saw yakni di dalam Al-Qur'an ayat yang pembicaraan tersebut ditujukan untuk Nabi Muhammad saw maka ini adalah mencakup untuk umatnya. Perintah untuk Rasulullah maka itu adalah perintah untuk umatnya kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya perintah itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Wa hadza li'anna al-ummata tabi'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena sesungguhnya umat ini merupakan pengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai seorang, "Lu kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak diperintahkan sholat." ya. Tidak ada wahyu kepada saya yang memerintahkan saya untuk sholat. Tidak. Tapi perintah Allah kepada Rasulullah adalah perintah buat umatnya. Ya, karena kita adalah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, wattabi'u yakhudhu hukma ma wattabi'un lah. Dan pengikut itu mengambil hukum. Nah, apa yang diikuti. Ya, pengikut itu mengambil hukum apa-apa yang yang dia ikuti. Dan kaidah ini Nah, di bawahnya terdapat kaidah-kaidah cabang, ya. Terdapat kaidah-kaidah cabang yang disebutkan oleh para para ulama. Nah, di antaranya adalah apa yang mereka sebutkan an-tabi'a la yufradu bihukmin. Bahwasanya tabi pengikut itu tidak disendirikan dalam hukum. Ketika menjual kambing, nah ini induknya harga sekian, anaknya harga sekian. Kalau mau ambil induknya harga sekian, ambil anaknya harga sekian. Tidak. Ya Anatabi nattabia la yufradu bihukmin. Bahwasanya pengikut ini dia tidak disendirikan di dalam hukum, bahkan hukumnya mengikuti hukum yang diikuti. 6 ya. Sebagaimana contoh tadi, ya, contoh 6 kambing yang hamil maka tidak boleh 6 menjual atau membeli memperjualbelikan enam Kandungan yang ada di kambing tersebut enam Kemudian termasuk pula ya, Termasuk di dalam kaidah ini Adalah apa yang disebutkan oleh para ulama Anna man malaka syai'an Malaka tawabi'ahu Walawazimahu enam Adalah bahwasanya Barang siapa yang memiliki sesuatu Maka dia juga memiliki pengikutnya dan kelazimannya ya, Dan memiliki konsekuensinya Misal zalika contohnya adalah man ishtara daran. Naam. Dakhilun fil bai' al mafatih wal abwab wal judran wal ardiyat. Ya. Yakni barang siapa yang membeli sebuah rumah, barang siapa yang membeli rumah, maka termasuk dalam jual beli tersebut adalah kunci-kuncinya, pintu-pintunya, dinding-dindingnya dan tanahnya. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan keharusan atau kelaziman yang ada di dalam rumah ya. Man malaka syai'an malaka lawazima. Barang siapa yang memiliki sesuatu, maka dia memiliki pula pengikutnya apa-apa dan konsekuensinya, ya. Jadi sehingga ini kan yang saya jual rumahnya, kuncinya, jendelanya, pintunya tidak saya jual, tidak demikian, ya. Pondasinya tidak dan lain-lain. Tidak demikian. Tapi barang siapa yang jual beli rumah maka termasuk dengan pondasinya dan dan tanahnya ya, sehingga jangan sampai kemudian kita mengikuti logika orang yang ceritanya saya jual gunung, ternyata ketika gunungnya sudah dipapras, sudah diambil kembali tanahnya. Yang saya jual kan cuma gunungnya. enam ya. Yang saya jual cuma gunungnya, ketika gunungnya kamu sudah kikis, maka ketika sudah jadi tanah datar itu kembali kepada saya. Tidak ya. Tapi kalau kita membeli sebuah gunung, maka termasuk apa yang ada di dalamnya. Termasuk seandainya ditemukan emas 10 kilo di dalamnya, maka itu milik orang yang membeli. Ya, sehingga orang yang menjual tidak mengklaim, tidak boleh. Saya kan cuma jual tanah, saya tidak jual emasnya. Loh, dari mana kamu tahu ada emasnya di situ? Ya. Kalau tahu ada emasnya, ambil duluan baru jual tanahnya. Nah, ini konsekuensi pula. Ya, dari jual beli tersebut maka termasuk pula apa-apa yang menjadi konsekuensi dari enam apa yang dibeli tersebut. Nah, beli tanah termasuk apa yang enam ada di dalamnya. Nah, apa yang ada di di dalamnya. Demikian pula apa yang dikatakan oleh para ulama an tabi'a yasqutu bisuqutil matbu' bahwasanya pengikut itu gugur bersama dengan gugurnya yang diikuti ya. Contohnya apa? Contohnya kalau seandainya seorang yang memiliki piutang dia mengikhlaskan atau menggugurkan hutang orang ya maka gugur pula kewajiban orang yang menjamin ya seperti misalnya si A punya utang sama si B. Kemudian kita mengatakan utangnya si A ini menjadi tanggung jawab saya. Ya. Jadi nanti yang mencicil utangnya si A adalah saya misalnya. Jadi tanggung jawab utang itu menjadi tanggung jawab saya. Tapi ketika si B sudah saya ikhlaskan hutangnya si A. Ya, maka gugur pula kewajiban yang menjamin ini. Ya, gugur pula kewajiban yang yang menjamin. Nah. Kemudian Termasuk pula ya, di bawah kaidah ini adalah apa yang disebutkan anau yuktafar fit tawabi mala yuktafar fi ghairiha. dimaafkan pada naam tawabi dan tidak dimaafkan pada yang selainnya. Yakni kalau dia naam sebagai pengikut maka dia diampuni ya, yakni dimaafkan tidak terjatuh pada pada dosa. Naam. Walidzalika sumuhu an anil jahalah minal min minal asasatil bunyan. Ya. Demikian pula diberikan toleransi enam dari al jahalah yakni ketidaktahuan berkaitan dengan fondasi bangunan. Jual beli barang yang tidak jelas kan tidak boleh. Tapi kalau fondasi sudah tidak kelihatan, pertama sudah tertimbun tanah, mungkin sudah diplester di bawah bangunan, tidak kelihatan. Tapi apakah mungkin rumah itu tidak ada pondasinya? Tentu ada pondasinya. Tetapi bagaimana kondisi pondasinya? Maka tidak diketahui oleh pembeli. Tetapi boleh membeli pondasi tersebut sebagai tabak saja, ya, sebagai pengikut rumah. Tapi kalau cuma membeli fondasinya, tidak boleh harus jelas fondasinya seperti apa. Harus jelas, karena tidak boleh jual beli yang mengandung goror, ya, mengandung ketidakjelasan. Nah, tapi kalau dia sekedar mengikuti sebuah rumah maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Nah, demikian pula wajaza fi'lu rak'atai tawaf minal ghair tab'an lil haji anhu. Nah, diperbolehkan melakukan dua rakaat tawaf ya. Pada asalnya salat untuk mewakili orang lain tidak boleh ya. Oh saya sakit, tolong wakili saya nggak bisa ke masjid wakili saya sholat berjamaah di masjid. Tidak boleh. Berbeda dengan misalnya haji atau umroh boleh diwakilkan. Tapi kalau seorang sedang mewakili orang lain di dalam amalan haji, maka boleh dia melakukan sholat tawaf dua rakaat. Kenapa? Karena sholat dua rakaat ini adalah tabaan lil haji wal umrah. Ya. Tapi kalau cuma sekedar saya mau sholat dua rakaat untuk mewakili bahwa saya tidak boleh. Ya. Tidak boleh mewakili orang lain untuk melakukan ibadah sholat. Tetapi kalau dia melakukan ibadah sholat itu tabaan lil haji wal umrah, ya, Sholat tawaf dua rakaat itu karena merupakan rangkaian dari ibadah haji atau umrah tersebut maka boleh. Ya, dia sholat dua rakaat tersebut dalam rangkaian apa? Mewakili umrahnya atau hajinya orang lain, orang tuanya sudah meninggal atau yang yang lainnya. Nah, ya, ini dipahami. Kalau sholat mewakili orang lain tidak boleh, tapi kalau sholat itu merupakan rangkaian dari ibadah haji atau umrah maka boleh. Ya, sholatnya itu adalah untuk orang lain. Ya, sholatnya itu adalah untuk orang lain. Tapi kalau sholat sendiri itu tidak boleh. Tapi kalau dia mengiringi atau merupakan bagian dari amalan haji atau umroh maka itu boleh. Nah, kemudian an tabi'a la yataqaddam 'ala al-matbu. Ya. Bahwasanya yang namanya tabi' itu tidak boleh mendahului matbu, ya. tidak boleh mendahului yang yang diikuti. Nah, contohnya dalam sholat berjamaah makmum adalah tabi', tidak boleh dia mengikuti, tidak boleh mendahului imam. Ya. Sebagaimana pula misalnya seorang memakan buah ada semutnya. Apa hukumnya memakan semut? Haram, tidak boleh makan makan semut. Tetapi kalau makan buah ya, kemudian ternyata ada semutnya di dalam dan termakan, apakah menjadi haram? Tidak. Kenapa? Karena semut tersebut termakan mengikuti buah tersebut. Ya, sehingga tidak boleh. Oh ya, ini kan kalau semut sama buah ini boleh. Dimakan semutnya dulu baru buahnya. Ini haram, tidak boleh. Ya. Matbu tidak boleh mendahului nah, yang diikuti. Demikian pula makan buah ada belatungnya. Makan belatung saja haram, tidak boleh. Ya. Belatung haram karena sesuatu yang jelek. Ya. Tetapi kalau makan buah terus ada belatungnya sudah tertelan loh. Oh, ini ada belatungnya, berarti sudah ada yang tertelan. Maka tidak menjadi haram. Ya. Demikian pula tidak boleh pilih ih, pilih belatungnya dulu makan duluan baru. Nah, baru makan buahnya tidak tidak boleh. Nah. <clears throat> Demikian pula adalah apa yang disebutkan anahu idza kana al-matbu' fasidan fasadat tabi. Kalau yang diikuti itu adalah rusak, maka pengikutnya juga rusak hukumnya. Ya, rusak hukumnya atau yang disebutkan oleh para ulama, ma bunya 'alal fasid fa huwa fasid. Wa ma bunya 'alal batil fa huwa batil. Apa yang dibangun di atas sesuatu yang rusak, maka dia rusak juga hukumnya. Dan apa yang dibangun di atas sesuatu yang batil, maka batil pula hukumnya. Nah, Wa yumathiluna ala ma law bimalin li safkid damin ma'sumin. Mereka memberikan contoh kalau seandainya terjadi kesepakatan ya dengan sebuah harta dalam rangka untuk menumpahkan darah maka enam kesepakatan ini juga merupakan haram. Ya, kenapa? Karena kesepakatan ini mengikuti enam Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menumpahkan darah. Sudah kita bersepakat sama-sama. -sama. eh, bersepakat untuk kemudian nah menumpahkan darah orang lain maka kesepakatan itu adalah tidak boleh. Ya. Yang pada asalnya kesepakatan musyawarah adalah sesuatu yang masyru'. Nah, sesuatu yang disyariatkan. Tetapi ketika musyawarah itu dipakai untuk menumpahkan darah yang maksum, ya, menumpahkan darah yang tidak diperbolehkan secara syariat, maka nah musyawarah tersebut menjadi batil, menjadi batil Nah Baik Ini beberapa Enam Contoh ya, Kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama Enam Yang masuk di dalam kaidah ini Enam Kita baca penjelasan Syekh allah <clears throat> Ta'ala ومن masail الأحكام kami التبع يثبت لا إذا استقال فوقع dan diantara masail masail hukum itu dalam permasalahan pengikut itu sah tetapi tidak sah apabila dia bersendiri maka jatuhlah hukumnya yakni anau yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan yakni dia tetap hukumnya sah dibenarkan kalau dia sebagai pengikut malah yathbutu istiqlalan apa-apa yang tidak dibenarkan apabila menyendiri ya tidak sah apabila menyendiri fa inna minal ahkami <clears throat> asya yakhtalifu hukmuha fi halil infirat ya. maka sesungguhnya di antara hukum-hukum itu ada perkara-perkara yang berbeda hukumnya ketika menyendiri ya. hukumnya berbeda ketika dia menyendiri wa fi halit tabai li ghairiha dan dalam keadaan apabila mengikuti yang lainnya apabila sendirian hukumnya berbeda kalau dia mengikuti yang lainnya nah falaha hukum idza infaradat walaha hukmun idza tabi'at ghairaha. Maka dia memiliki hukum tersendiri kalau sendirian dan hukum yang tersendiri pula apabila mengikuti yang lain. Beda hukumnya apabila sendirian, berbeda hukumnya dengan apabila dia mengikuti yang lain. Wa min zalika fil bait. Ya. Dan diantara yang demikian itu adalah di dalam jual beli. 6. La yajuzu bai'ul majhuli istiklalan Tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu yang majhul secara tersendiri. Wa yajuzu idza kana taban li Ya. Dan diperbolehkan apabila hal itu mengikuti yang lainnya. Wal jahalatu yasiratun. Ya. Dan perkara yang jahil yang tidak diketahui tersebut itu apabila sedikit. Ya. Jadi tidak dibalik sesuatu yang jahil yang tidak diketahui yang jahala ini ini besar daripada sesuatu yang jelas sedikit. Ini kan mengikuti loh, tidak. Yang mengikuti yang kecil, ya. Mengikuti yang yang kecil. Ya. Seperti misalnya beli enam permen, hadiahnya mobil, ya. Hadiahnya enam rumah, hadiahnya macam-macam, ya. Dia membeli permen bukan tujuannya beli permen, tapi mengharapkan hadiahnya yang tidak jelas, ya. Bisa dapat hadiah, bisa tidak dapat hadiah. Nah, berbeda kalau beli mobil dapat hadiah permen, ya berbeda. Maka permen ini tabak mengikuti. Bukan mobil mengikuti permen tapi permen yang mengikuti mobil. Nah. Sehingga kalau diperbolehkan yang jahalah ini, nah besar mengikuti yang kecil, nanti mereka akan menghalalkan perjudian, ya. Menghalalkan perjudian. Ini judi pakai modal, modalnya jelas. Tapi hasil yang dia didapatnya tidak jelas. Ya. Besar dan tidak jelas, ya. Bisa rugi besar, bisa untung besar. Nah, ini tidak tidak demikian, ya. Sehingga beliau jelaskan wal jahalah yasirah. Sesuatu yang tidak diketahui itu lebih kecil dibanding dengan sesuatu yang yang diketahui. Nah, Kaasasatil kaasasatil khitan seperti pondasi bangunan, ya. Pondasi dari dinding-dinding atau bangunan. Wa makhtafa tabaan lima zohar ya. Apa yang tersembunyi yang tidak terlihat itu cuma mengikuti apa yang yang terlihat. Nah, Demikian pula wal hasyaratu la yajuzu akluha munfaridatan. Demikian pula serangga-serangga ya, termasuk lalat dan lain-lain, apa? ulat dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh dimakan secara sendirian, ya, tidak boleh dimakan secara sendirian. <clears throat> Wa yajuzu aklud dudi wa nahwi taban li thamarati wa nahwiha. Maka diperbolehkan makan belatung dan yang serupanya kalau dia sekedar pengikut bagi buah-buahan atau yang yang serupa dengannya. Wan nakhlu fi Demikian pula enam an-nakhlu yakni lebah di dalam sarangnya. Ya, ada sarang lebah madu yang bisa dimakan. Kalau ternyata di dalam sarang tersebut ada lebahnya, maka halal ya, baginya. Tapi kalau lebah tersebut sendirikan, makan lebah sendiri, makan sarang sendiri, maka tidak tidak halal, ya, haram makan lebah. Nah, wattalaku la yathbutu bi syahadatin nisa. Dan cerai, perceraian itu tidak sah dengan persaksian wanita. Wattalaku la yathbutu bi syahadatin nisa. Perceraian itu tidak tidak tetap, tidak sah berdasarkan persaksian wanita. Fa idza syahadatil mar'atu annaha arda'at al mar'ata wa in fasakha an nikah taban liqabuli qawliha fi radha. Maka apabila seorang wanita dia bersaksi bahwasanya dia menyusui ya, seorang wanita atau menyusui sang istri dan suaminya, maka enam fasahlah nikahnya tersebut ya. Maka nikahnya tersebut batal ya. karena mengikuti diterimanya perkataan wanita di dalam enam persusuan ya, di dalam persusuan. Jadi kalau wanita menjadi saksi di dalam pernikahan, maka tidak sah ya tidak sah. Tapi kalau seorang wanita dia menjadi saksi bahwasanya saya menyusui suaminya ini dan menyusui wanita, maka diterima. Ya. Persaksian wanita dalam permasalahan persusuan dalam hukum persusuan diterima. Ya. Tetapi tidak diterima di dalam persaksian dalam pernikahan. <coughs> Nah, tetapi kalau seorang wanita bersaksi bahwasanya dia menyusui laki-laki dan perempuan itu, maka diterima persaksian tersebut dan nikah itu harus pisah ya. Bukan karena dia bersaksi sebagai ya, bersaksi atas pernikahan bukan, tapi dia bersaksi atas persusuan. Dia bersaksi atas persusuan maka diterima, ya, sehingga pernikahan tersebut batal dengan persaksian dia. Ya. Jadi dia bukan bersaksi dalam permasalahan pernikahan tetapi dia bersaksi dalam permasalahan persusuan sehingga di, diterima. Ya, kalau seandainya dia bersaksi dalam pernikahan saja tidak sah. Tapi kalau dia bersaksi dengan persusuan